Allah telah bersumpah di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Asr Wal 'asr Innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal 'asr Demi masa Apa itu asal? Demi masa segala sesuatu tercipta Masa dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Ruang dan waktu dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Masa yang mana dicipta oleh Allah sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Masa dalam umur manusia dalam kuasa Allah wal asr. Masa dalam rezeki dari Allah wal asr. Wafat dari hidup dari dunia wal asr. Masuk ke dalam surga atau neraka wal asr. Kegundahan maupun kesejukan atau ketenangan di dalam jiwa wal asr. wal asr innal insana lafi khusr sungguh manusia itu dalam keadaan rugi rugi dari setiap masa hidup dan wafatnya rugi dari setiap mendapat rugi dari setiap manusia itu bernapas innal insana lafi khusrin Rugi dari setiap ia menggunakan nafasnya rugi dari setiap melangkahnya Dari tidurnya maupun dari bangunnya Allah ini yang berkata Inal insana lebih khusrin Illa Terkecuali Illa alladzina amanu Terkecuali hamba beriman yang mengimani segala bentuk penciptaan masa Allah yang mengadakan dari segala sesuatu tiada menjadi ada yang menciptakan langit dan bumi yang melimpahkan berbagai macam rezekinya yang mengempakkan setiap jantung dan selnya berdetak yang membuat darah itu mengalir di dalam setiap bani Adam amanu beriman dalam kuasa Allah beriman dalam ketentuan serta kehendak Allah beriman dalam panggilan Allah wa yuhyi wa yumitukum wa thumma ilaihi turja'un beriman dengan apa yang menentukan hidupnya dan matinya di muka bumi ialah yang menghidupkan dan mewafatkan Bani Adam dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala beriman dari apapun yang terjadi adalah bentuk salah satu kekuasaan Allah entah itu sulitkah entah kah entah itu kesenangankah atau kekecewaankah kekuasaan Allah amanu oh. yang maha memecahkan dari segala yang sulit yang maha memudahkan dari segala yang sulit dan yang maha membungkam dari setiap yang gelap menjadi terang Allah وتنصر man tasha'u Allah yang maha berkehendak atas segala kehendaknya apabila ia menghendaki. wa amilu salihat yang pertama tadi aman beriman wa amilu salihat mengerjakan amalan-amalan mulia ini yang dikatakan pada malam hari ini wa lihat yang mendatangi perbuatan-perbuatan mulia setelah mereka beriman kepada Allah la khasimu tidak ada tiada kerugian kalau yang meninggalkan iman kepada Allah meninggalkan aman soleh dari katakan innal insana lafi khusrin ya dalam keadaan rugi terkecuali amanu wa amilus salihat mengerjakan amal saleh mendatangi berbuat amal saleh maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al Bukhari berkata menikbarat kadamahu fi sabilillah arramahu ala nar orang berjalan keluar dari rumahnya menuju jalan Allah entah itu majlis kah entah itu masjidkah menunaikan sholatkah hal-hal yang berhubungan dengan Allah baik kecil lahir maupun batin atau besar haramahu ala nar debu yang menempel di antara kedua kakinya itu membuat seorang hamba itu diharamkan oleh Allah termakan oleh api neraka ini yang dikatakan amilus salihah Sungguh Allah memiliki sifat menyelamatkan bagi hamba-hambanya dengan segala perintahnya. Wa tawasau bil haq menyampaikan atau saling nasihat menasehati tentang Allah saling nasihat menasehati tentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini orang Kata Allah tidak rugi. La khasirun had. Enggak rugi mereka ini. Kenapa? Karena pertama adalah beriman dengan kekuasaan Allah. Segala apapun antara perintahnya dan larangannya, antara kenikmatannya beriman. Kedua, beramal saleh, berbuat mulia. Ketiga, saling menasehati atau saling membicarakan hal-hal yang memuliakan dirinya di hadapan Allah. Dan yang keempat adalah bersabar Bersabar menempuh jalan keimanan kepada Allah, bersabar menjalankan perbuatan-perbuatan yang mulia, bersabar ketika mendengarkan suatu nasihat atau ketika sedang menasihati saudara kalau ini empat ini dijalankan la khasirun la khasirun la khasirun wa may yatruku hadha dan siapa yang meninggalkan ini ini orang kagak beruntung kagak beruntung alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaifiyah atau fadilah atau makna dalam surah Al-Asr. Alhamdulillah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat.